Surah Al-Ma'arij Bismillahirrahmanirrahim سأل سائل بعذاب واقع Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, للكافرين ليس له دافع yaitu azab bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. من الله ذي المعارج Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh. Sedangkan kami memandangnya dekat. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga, وتكون الجبال كالعهن dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan, ولا يسأل حميم حميما dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya وصاحبته وأخيه dan istrinya dan saudaranya وفصيلته التي تؤويه dan keluarga yang melindunginya ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه dan orang-orang yang di bumi seluruhnya. Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupas kulit kepala. Yang memanggil orang-orang yang membelakangi yang berpaling dari agama, وجمع فأوعى dan orang yang mengumpulkan hartanya lalu menyimpannya. إن الإنسان خلق هلوعا Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. إذا مسه الشر جزوعا Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. وإذا مسه الخير منوعا dan apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Yaitu mereka yang tetap melaksanakan sholatnya dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. min dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون maka barang siapa mencari di luar itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang teguh pada kesaksiannya والذين هم على صلاتهم يحافظون Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. أولئك في جنات مكرمون Mereka itu dimuliakan di dalam surga. فما للذين كفروا قبلك مهطعين Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu Muhammad عن اليمين وعن الشمال عزين dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam. Sungguh, kami pasti mampu على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan, sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.